Kan majelis ini sudah dibuka dengan qosidah bismillah. Kemudian malam hari ini kita dihadiahi oleh Allah majelis yang yang khusyuk yang yang sangat baik, majelis sejenis majelis yang insya Allah bisa menggugurkan dosa kita, mengabulkan segala hajat kita. Nah, kita ingin akhiri majelis ini dengan ucapan syukur supaya hadiah-hadiah dari Allah ini tidak putus. Semakin hari hadiahnya dihadiahi majelis yang lebih bagus lagi. Ini syairnya sangat gampang. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hazbi, ala hadhihi ni'mah. Atas semua puji-pujian atas nikmat malam hari ini. Lagunya Lakal hamdu ya Rabbi لك الحمد يا الله لك الحمد يا حسبي على هذه النعمة لك الحمد يا ربي لك الحمد يا الله لك الحمد يا حسبي على هذه Aduh Gusti kita sangat apes ino mboten daya nyuwun tobat lan ngapura saking Kang Maha Kuwasa lakal hamdu Rabbi lakal Aduh Gusti kita sangat bodho luput kebatoso nyuwun tobat lan ngapura saking Kang Maha kuasa, lakal hamdu ya rabbi lakal hamdu ya allah Aduh Gusti kita nyuwun nyadong rahmat lan syafaat benjang pecah kanti nikmat husnul khatimah dinten Jumat lakal hamdu ya rabbi lakal hamdu ya على هذه النعمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله